Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Nabiyullah wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwan fi din, a'azzani Wa azzakumullahu jami'an wa Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah hadis Al-Arba'in an awiyah yang mana sekarang kita masih berada di awal dan bacaan hadis yang ke 26 Sebelum kita baca penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Shalal fauzan hafizahullah taala untuk kesempatan malam hari ini setorkan terlebih dahulu lima orang dulu sisanya menyusul pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Na barakallahu fikum. Pertama antum bismillah. Na'am barakallahu fikum tafaddal. Apa? Kullu yaumin ta'dilu baina isnaini wa ta'inu rajula Sudah siap belum? Eh, nanti ya pertemuan yang akan datang ya. Eh, bismillah. Sudah belum? Belum. Bisa ya? Sudah siap kan? Tafadhal, bismillah. barakallahu fikum. Satu lagi ya. Eh, nah. Nanti yang berikutnya menyusul pada pertemuan yang akan datang. Ayo antum tahu satu lagi bismillah. Naam barakallahu fikum yang belum insyaallah menyusul pada pertemuan yang akan datang ya, disiapkan baik-baik, yang belum hafal dihafalkan. apa barakallahu fikum. Naam. Kita langsung saja membaca penjelasan disampaikan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala, perhatikan baik-baik. Qala syarih wa athabahullah Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala, qawluhu sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nasi setiap sulama dari manusia, sulama maknanya apa? ai al-mafsal, hiya al-mafsal, persendian. Jadi setiap persendian manusia, nah barakallahu fikum itu ada sedekahnya. Kita semuanya punya persendian atau tidak? Eh, antum tahu persendian? Yang mana bagian mana coba persendian? Nah, setiap yang dilekok-lekok ini ya, yang bisa ditekok-tekok ini ya, ini juga persendian, ini juga ada persendian. Semuanya ada persendian. Setiap manusia bisa dikatakan bisa dikatakan punya persendian. Jumlahnya kurang lebihnya 360 sendi, ya enggak? Nah, barakallahu fikum. Nanti akan kita baca nanti. Nah, barakallahu fikum. <clears throat> Wal insanu fihi mafasilu katsirah. Sedangkan manusia itu memiliki persendian-persendian yang banyak. Jadi, kalau seandainya ada manusia kok enggak punya persendian itu dipertanyakan. Paham ya? Bisa dikatakan apa? Kurang gitu ya istilahnya ya. Hampir semua manusia bahkan semua manusia punya persendian. Nah, ini kita lihat jumlahnya berapa? Faqad jaa fil hadits anna Nabi sallallahu alaihi dan sungguh telah datang dalam suatu hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi bersabda fil insani 360 mifsalah. Perhatikan ini. Mafsalah ya. ya Pada manusia terdapat 360 persendian. Paham ya? 360 sendi. Nah, barakallahu fikum. Insyaallah mahfum insyaallah yang mana sendi ya. Antum tahu enggak Abdurrahman sendi? Yang mana itu sendi? Eh, yang bisa diputar-putar itu ya. Nah, ma'ruf insyaallah. Ayo, kita lihat di sini. Perhatikan baik-baik. Minha ma huwa kabir. Di antaranya ada sendi yang besar. Wa minha ma huwa saghir di antara juga ada sendi yang kecil, wahiyya mutafarriqatun fil jism. Yang mana persendian itu apa? Terpisah-pisah, berbeda-beda di dalam anggota tubuh manusia. Jadi Allah Subhanahu wa taala termasuk bentuk penciptaan yang sangat sempurna, sendi itu enggak dibikin sama. ya iya atau tidak? Sendi enggak dibikin sama, ada yang kecil, ada yang besar. Paham ya? Seperti itu. Kita lihat di sini. Wa kullu yawmin 'alaika 360 sadaqah Fi muqabili hadhil mafasil. Setiap harinya wajib atasmu 360 sendi tadi untuk bersedekah. Nah, fi muqabil hadil mafasil maksudnya apa? Nah, barakallahu fiikum melakukan sedekah dengan 360 sendi tersebut. Wa man yastati'u an yatasaddaq kull yawmin bi 360 sadaqah dan siapa sekarang orang yang mampu bersedekah setiap harinya 360 sendi? Allah Subhanahu wa taala yassara hadza. Perhatikan baik-baik. Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk hal ini. Bayangkan nanti akan diberikan contoh-contohnya. Antum secara tidak langsung itu ternyata sudah bersedekah dengan 6360 sendi. Paham, ya? paham atau tidak ini? Seakan-akan kita enggak enggak mampu gitu ya. Tapi kok bisa? Nah itu Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Kita lihat. Wa ja'ala sadaqata laysat khassatan bil mal faqat. Perhatikan baik-baik ini. Na barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan sedekah itu hanya dengan harta saja. Jadi ingat-ingat ya jangan sampai orang-orang yang enggak punya harta kemudian bingung sedekahnya pakai apa? Nah, enggak nah, punya uang. Simpanan pun enggak punya Kerja pun tiap hari gajinya sedikit. Kita katakan ada amalan-amalan yang dihitung sedekah. Itu ingat-ingat baik-baik itu. Kita lihat. Ini bagus sekali nasihat Syekh Salah Fauzan. Wa ja'ala sadaqata laysat khassatan bil mali faqat. Allah Subhanahu wa taala menjadikan sedekah itu tidak khusus hanya uang saja. Tidak khusus hanya harta saja. Faja'alaha fima huwa a'ammu minal mal. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan sedekah itu lebih umum daripada harta. Wa kullun yastati'uha. Setiap orang mampu untuk melakukannya, bayangkan. Yang miskinnya, yang kayanya, yang punya uang ataupun tidak punya uang mampu untuk mengerjakan sedekah tersebut. Masya Allah. Ini termasuk apa? At-taisir. Kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa min dalika contohnya hal tersebut qala kullu yaumin tatlu'u fihi syams ta'dilu bainal itsnain shadaqah. Setiap harinya, perhatikan baik-baik, ketika matahari terbit kemudian engkau mendamaikan dua orang yang berselisih itu dihitung shadaqah. Paham ya? Matahari terbit dari arah mana? Barat, Masya Allah. Ayakallah. Eh, ya, timur. Ya barakallahu fiikum kalau dari arah barat nanti eh, sudah nggak terima lagi tobatnya sudah. Paham ya Allah musta'an. Perhatikan baik-baik. Kita lihat di sini Idza hasala khusumatun wa niza'atun bainal itsnain. Kata beliau di sini perhatikan Syekh Saleh Fazan menyebutkan tusbihu fi kulli yaumin engkau di pagi hari setiap harinya nam fata'dilu bainal itsnain kemudian engkau mendamaikan dua orang yang berselisih atau bertikai atau orang berkelahi idza hasala khusumatun wa nizda'atun baina apabila terjadi permusuhan, pertengkaran antara dua orang, thumma zi'ta wa wasalta bainahuma fi sulhi wa sawaitan niza' bainahuma. Kemudian kau datang dan menyelesaikan antara keduanya, memisahkan antara keduanya dengan cara damai dan engkau na barakallahu fikum menyelesaikan meratakan perselisihan tadi di antara keduanya. Wa aqna'tahuma kemudian engkau menenangkan mereka berdua wa radhiya kullun minhum al akhar. Akhirnya masing-masing apa? ridha. Akhirnya masing-masing ridha dan juga saling apa? saling na barakallahu fikum terima dengan yang lainnya. Ini menunjukkan bahwasanya mendamaikan orang itu pahalanya besar. Terkadang orang-orang zaman sekarang kalau ada orang kelahi malah justru ditambahkan ditambahkan di apa barakallahu fikum dibikin biar seru kelahinya. Ya enggak? Allah musta'an barakallahu fikum hati-hati. Jadi perlu diperhatikan baik-baik. Nah, <clears throat> jangan sampai kita justru sebaliknya. Seharusnya kita memisahkan, mendamaikan biar tidak berselisih, biar tidak terjadi perkelahian. Sedekah yang sangat besar. Wa allafta baina qulubihim hadhihi shadaqatun 'azimah. Kemudian engkau na'am barakallahu fikum mempersatukan antara hati-hati mereka berdua, maka ini adalah sedekah yang besar. Masya Allah. Na'am barakallahu fikum. Ikhwan fi din azza wa karena apa? Karena yang namanya mempersatukan hati kaum muslimin sudah kita lewati pembahasannya tidak dengan harta, tidak dengan jabatan, tidak dengan gelar, tidak dengan titel, tapi dengan apa? Alkitab was sunnah. Damaikan pun juga seperti itu. Damaikan pun nggak sembarangan. Upayakan berbuat adil di antara kedua belah pihak. Didudukkan permasalahannya. Kenapa si A kok kelahi sama si B? Sebabnya apa? Apakah ada sebab di balik itu semuanya sehingga terjadi perkelahian? Kita tanya terlebih dahulu. Ternyata si A yang mulai lebih dahulu. Si B ini yang jadi korbannya misalkan. Akhirnya kelahi di situ. Nah, upayakan didamaikan dengan cara yang adil. Jangan kita mem memilih nah barakallahu fikum salah satu pihak dalam keadaan mendolimi salah satu yang lainnya. Harus adil di situ, sesuai dengan Al-Qur'an was sunnah. Karena yang bisa mempersatukan kaum muslimin adalah Al-Qur'an dan as-sunnah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali Allah yaitu Al-Qur'an dan as-sunnah dan jangan kalian bercerai-berai. Paham ya? Jadi yang bisa mempersatukan kaum muslimin itu bukan harta. Sudah kita lewati. Harta itu bisa cuma sebentar. Paham ya? Kalau hartanya habis enggak bersatu lagi. Kalau enggak percaya jangan dibuktikan, saksikan saja. Paham ya? Nah, barakallahu fikum Allahu musta'an. Karena kalau dengan harta itu harta habis sudah enggak berteman lagi. Contohnya banyak sekali. Anak-anak kecil biasanya ya, dia deket-deket temannya kalau punya jajan banyak. Ya enggak? Kalau jajannya habis, jauh dia. Habis manis tepat dibuang. Allah musta'an. Jadi jangan sampai seperti itu ya. Tapi kita persatukan dengan Al-Qur'an dan Sunnah sampai meninggal dunia. Karena kalau mempersatukan dengan Al-Qur'an Sunnah berarti apa? Telah mengikat tali keimanan yang sangat kuat. Terwujudkan yang namanya al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Yang Rasulullah mengatakan apa? Na min awsaqul iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah Termasuk tali ikatan keimanan yang paling kuat adalah cinta karena Allah, benci juga karena Allah, bukan karena harta. Na'am barakallahu fiikum. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an kita lihat sini. Qala ta'ala Allah Ta'ala berfirman, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa man yaf'al dzalika ibtigha'a nu'tihi ajran Artinya, tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan rahasia mereka. Kecuali bisikan rahasia yang apa? memerintahkan untuk sodako. Paham ya? Jadi rahasia-rahasia yang mereka bicarakan itu enggak ada kebaikan sama sekali. Kecuali apa? semata ucapan rahasia yang di situ dia merintahkan sodako atau merintahkan berbuat ma'ruf atau untuk mendamaikan antara manusia yang berselisih. Wa may yaf'al dzalik dan barang siapa yang melakukan perbuatan tersebut ibtigha'a mardatillah dalam rangka mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Nah maka kelak kami akan berikan kepadanya pahala yang besar. Na'am barakallahu fikum. Ikhwan fi din azza wa Jadi sudah kita bahas pembahasannya sedekah itu ada dengan berapa cara? Globalnya dengan dua cara. Cara sembunyi-sembunyi, nggak -sembunyi, nampak di hadapan manusia tujuannya untuk menjaga apa? Niat. Karena niat orang itu bisa berubah-ubah ya. Niat orang bisa berubah-ubah. Ada dengan cara apa? Terang-terangan, ditampakkan tapi niatnya itu ngajari orang. Paham belum? Jadi amalan kebaikan itu dilakukan bisa dengan dua cara. Cara pertama dengan cara sembunyi-sembunyi tanpa orang tahu ternyata dia apa? bersodakoh misalkan, orang nggak ada yang tahu. Itu cara yang pertama. Tujuannya agar apa? Agar niatnya tidak apa? tidak tergores dengan riak. maksudnya ya? Tidak terlukai dengan riak, tidak terkotori dengan riak. Itu yang pertama. Tapi kalau dia tampakkan dalam rangka untuk mengajari manusia tidak masalah. Paham ya? Seperti perbuatan Rasulullah ketika sholat di atas apa? Mimbar. Ya enggak? Rasulullah SAW dahulu sholat di atas mimbar, tujuannya apakah untuk sombong? Bukan. Tujuannya apakah untuk riak? Bukan. Tujuannya untuk apa? Agar para sahabat melihat sholatnya Rasulullah dan mengikuti bagaimana sholatnya Rasulullah. Wadhalika litahtammu bi walita'lamu sholati. Itu tadi aku lakukan kata Rasulullah, sholat di atas mimbar tadi ketika sujud beliau mundur ke ke belakang kemudian sujud di dasar apa? mimbar. Paham ya? Di bawah mimbar itu maksudnya sebelahnya itu. Nah, itu tujuan salat apa? Agar kalian mengikuti salatku dan kalian tahu bagaimana salatku. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ini dalil menunjukkan bahwasanya terkadang amal itu boleh tampakkan. Untuk apa? Mengajari manusia. Tapi kalau sudah faham dan tahu orang mau sedekah dia sembunyi-sembunyi, itu lebih bagus. Untuk menyelamatkan apa tadi? Niatnya. Sebagaimana hadis yang sudah kita lewati. Hadisnya siapa? Abi Hurairah rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Sab'atun yudhilluhu yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhillu Tujuh orang yang akan mendapatkan naungan di suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya apa? Na'am barakallahu fikum wa rajulun anfaqa nafaqatan fa akhfaha. Ada orang dia menginfakkan hartanya tapi sembunyi-sembunyi hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiq yaminuh. Hingga tangan kirinya enggak tahu yang diinfakkan tangan kanannya, bayangkan. Padahal jarak antara tangan kanan dengan tangan kiri jauh atau dekat? Dekat tapi enggak tahu. Nah, perhatian baik-baik, enggak tahu tangan kirinya apa yang diinfakkan tangan kanannya. Maksudnya benar-benar tersembunyi, halus, diam-diam, senyum-senyum ternyata satu m Paham ya? Allah musta'an. Nah, maksudnya itu contoh saja. Contoh itu orang bersedekah itu macam-macam caranya. Boleh dengan nampak tadi untuk mengajari yang lainnya, boleh dengan sembunyi-sembunyi biar niatnya tidak tergores, tidak terkotori dengan riya. Silahkan barakallahu fikum. Dalilnya dalam Al-Qur'an apa? tu betul nak Nah, naam. tu betul sodakati tana'immahi wa intukhfuha wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum. Artinya apa? Jika kalian menampakkan sedekah, maka itu sebaik-baiknya. Tapi jika kalian sembunyi-sembunyi diserahkan langsung kepada orang fuqara, maka itu lebih baik untuk kalian. Mohon salah ya. Nah, barakallahu fikum. Ikhwan fi din azdani wasakumullah wa hafizakumullah jami'an kita lihat lagi. hadza fihi anna al-insana yanbaghi lahu an yahrisa ala an yusliha bainal mutakhasimain bainal mutakhasimin wal mutanazi'in. Perhatikan baik-baik. Di sini ada pendalilan bahwasanya manusia itu selayaknya untuk semangat mendamaikan antara orang-orang yang berselisih dan orang-orang bertikai lasiyama al aqarib, terlebih-lebih lagi kerabat dekat. Kerabat dekat itu mencakup mungkin saudara atau mungkin mencakup juga keluarga intinya. Kok berselisih masalah dunia misalkan bisa didamaikan, damaikan. Wala yatrukan nas tanas Dan hendaknya dia tidak meninggalkan manusia berselisih ini kalau mampu. Paham ya? Kalau enggak mampu fattaqullaha mastata'tum. Semampunya. Intinya ini kalau seandainya mampu dan punya keahlian dalam mendamaikan, silahkan. Karena tidak setiap orang pandai ya. Terkadang dia mau mendamaikan, eh, ternyata diajak ke pojokan bisi bisi sedikit langsung nggak jadi namanya. Karena apa? Funus. Ya enggak? Sudah mau damai aslinya, sudah mau didamaikan, tapi ternyata dia nggak bisa berbuat adil. Dia mihak sebelah gitu loh. Paham ya? Sudah tahu keliru, dibela sama dia. Hati-hati para kalau fikum. Nah, tapi kalau kalau punya keahlian bagus sekali. Nah, kita lihat di sini wa ba'dun nasi 'ala al-aqas sebagian manusia sebaliknya wal iyadu billah berlindung itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagian manusia sebaliknya apa maksudnya yatadakhalu fil niza' bima yaziduhu wa yuharridu ahadahuma 'ala al-akhar ikut campur dalam perselisihan ini banyak sekali dia enggak mendamaikan tapi ikut campur ikut-ikutan itu loh padahal dia enggak punya masalah apa-apa ikut campur di dalamnya dengan perkara yang apa Nah barakallahu fikum yang malah justru menambah permasalahan. Nah barakallahu fikum atau justru lebih memihak salah satu di antara keduanya. Allah musta'an. Fahada syaitanun ini adalah setan. Perhatikan baik-baik. Ini adalah setan. Nah barakallahu fikum. Awal. Awal. Nah. Ini adalah perkara yang perlu diperhatikan. Jadi kalau kira-kira posisinya antum nggak mampu untuk mendamaikan jangan. Paham ya? Nah, karena nanti khawatirnya nggak kuat kemudian memihak salah satu pihak itu malah berbahaya. Nah, mullah musta'an. Tapi kita berupaya, kita lihat di sini. Amal muslimu fa innahu la yarda an yatakhasama muslimun wa yatanazza'u. Adapun orang muslim, dia enggak ridho kalau kaum muslimin itu berselisih dan juga apa? bertengkar atau ribut, enggak ridho gitu loh. Bal yuhawilul islah wa taswiyatan niza' bahkan berupaya untuk mendamaikan dan juga menghilangkan perselisihan. Hatta rubbama yatahammal min malih liyusliha bainahum. Bahkan terkadang bisa jadi apa? Dia harus apa? terbebani untuk nanggung jawab uang demi mendamaikan antara mereka. Karena terkadang perdamaian butuh uang atau tidak? Ayo, butuh uang. Misalkan posisinya ada si A, dia nggak sengaja nyerempet orang. Nyerempet gitu ya. nggak sengaja dia posisinya Kemudian dia nggak mau tanggung jawab. Ribut di situ. Kita datang di situ. Gimana ini kok nggak selesai-selesai? Akhirnya ini nggak mau tanggung jawab ini Pak. Udah, pokoknya damai aja nih uang, misalkan. Paham ya? Maksudnya apa? Dia mendamaikan harus mengeluarkan uang itu loh. Itu nggak masalah kalau mampu. Paham ya? Terkadang mereka sepokoknya, paham ya? Yang jelas kita berupaya. Atau walaupun mengeluarkan uang dan mampu silakan gitu loh. Paham maksudnya ya? Karena terkadang mendamaikan dua belah pihak yang berselisih itu butuh uang juga kadang. Paham maksudnya? Ya itu tadi karena mungkin salah satunya keliru, salah yang satunya enggak mau mengaku dan tidak mau menganggap itu kesalahan. Allahu musta'an. Kita lihat di sini. <clears throat> Ikhwan fil din azdani wasakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita lihat di sini. Wa hadhihi khaslatul 'azimah. Ini adalah sifat yang sangat agung. Wallahu jalla wa ala la yudhi'u ajral muslimin. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang senang dan suka mendamaikan. Mahum salah ya? Mahum salah, Ustaz? Ya, enam. Qauluhu ta'dilu bainal isnain. Ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam mendamaikan antara dua orang yang berselisih. Falladhi yuridu an yusliha yajibu alaihi an ya'dila wa la yahiba wa yajura ala ahadihima. Perhatikan baik-baik ini. Maka setiap orang yang ingin mendamaikan wajib bagi dia untuk apa? Untuk tidak memihak, tidak berbuat kedoliman pada salah satu kedua belah pihak. Paham ya? Nah, wajib dia itu adil gitu loh. Enggak boleh dia memihak salah satu pihak. Mafhum salah? Nah, barakallahu fikum. Karena kalau mihak salah satu pihak biasanya enggak selesai. Enggak selesai. Nah, barakallahu fikum. Allahumma musta'an wala yahkum bainahuma bil hawa dan hendaknya dia tidak menghukumi antara keduanya dengan hawa nafsu wa yakunul isnani indahu sawa nah dan upayakan bagaimana caranya dua-duanya sama kalian berdua itu sama si A sama si B sama kalian berdua itu sama sama-sama muslim misalkan sama-sama manusia paham ya terkadang keliru terkadang benar intinya bagaimana caranya mendamaikan kemudian kalau seandainya salah satu di antara kalian berdua salah lebih baik minta maaf kalau ternyata butuh sesuatu yang harus ditunaikan misalkan berapa sih uangnya misalkan paham ya oh ini harusnya mengeluarkan 200 ribu kalau cuma 200 ribu biar kalian damai ini tak kasih 300 misalkan paham ya intinya damai itu kalau seandainya mampu ini sekedar apa teori ya teori kalau seandainya mampu silahkan gitu loh nah karena terkadang bisa jadi seperti itu butuh uang untuk damaikan Ya enggak kalau ada kecelakaan pinggir jalan itu itu nggak sembarangan langsung damai itu. Biasanya damainya bisa dengan uang, bisa sama-sama meridhoi. Ya nggak Seperti itu. Allah musta'an. Ini sekedar contoh saja. Sekedar contoh na'am. Wa yakunu lisnani 'indahu sawa. Maka bagaimana caranya dua-duanya di sisi dia itu sama. Tidak boleh berat sebelah. Kita lihat sini. Kilahuma akhuh. Kedua-duanya adalah saudaranya. Allah Subhanahu wa taala Allah telah berfirman fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin dan damaikanlah antara kedua belah pihak yang berselisih dengan keadilan dan berbuat adillah kalian sesungguhnya Allah taala mencintai orang-orang yang berbuat keadilan mohon insyaallah ikhwan azza azdani wasakumullah kita lihat lagi berikutnya wasulhu ma huwa antaradin damai itu terjadi Sumbernya apa? Di atas apa? Sama-sama ridho. Paham ya? Antaradin sama-sama apa? Ridho. Mahfum soal ini ya, Abdullah. Sama-sama apa tadi? Ridho. Jadi kalau orang damai kalau satunya nggak ridho, nggak akan damai. Pasti itu sudah. Tapi kalau bisa damai itu kalau sama-sama ridho. Ini perkara ridhonya itu secara dohir atau hatinya kita nggak tahu. Dohirnya yang kita hukumi. Paham ya? Karena terkadang orang gitu kan, didamaikan, dah salaman, clear, hatinya dongkol. Ya enggak? Itu kalau orang Indonesia seperti itu atau orang yang semisal Indonesia. Namanya. Jadi kalau udah didamaikan gitu, itu biasanya udah selesai ya, udah. Nanti di belakang wah masih dongkal ini. Tapi kalau orang Yaman, anak saksikan sendiri, masya Allah. Ini sekedar contoh saja ya. Memang benar yang Rasul sabdakan itu orang-orang Yaman tuh lebih lunak hatinya, lebih mudah menerima kebenaran. Itu benar yang Rasul sabdakan itu. Pernah suatu ketika ada kejadian kelahi Enggak sembarangan, kepalanya bocor itu. Paham ya? Kepalanya bocor keluar darahnya, didamaikan, Masya Allah. Setelah damai, itu benar-benar seakan-akan enggak ada masalah sama sekali. Ketemu, ngobrol kembali, yang berlalu itu lupa semuanya. Lah orang-orang Indonesia lihat, Masya Allah. Kalau kita, maksudnya waktu itu ya, mungkin kalau di Indonesia nggak seperti ini. Maksudnya itu orang Yaman itu Masya Allah. Nanti kalau antum nggak percaya buktinya sendiri nanti. Kalau kesana lihat sendiri bagaimana orang Yaman. Kalau ribut, didamaikan, pasti setelah itu nggak ada bekas sama sekali. Masya Allah. Nah itu termasuk apa? Termasuk bukti bahwasannya hati-hati mereka benar-benar apa? Lunak. Nah barakallahu fiikum. Ikhwan fiddin azza wa azakumullah wa habidakumullah jami'an. Nah, Kita lihat di sini. Fala yudbir ahadahuma alaihi. Kalau yang namanya damai itu jangan maksa. Harus damai kamu. Kalau enggak mau misalkan jadi paksa. Mau damai atau enggak ini? Kalau mau damai pahalanya ini ini ini misalkan. Paham ya? Dan perdamaian itu bagus misalkan. Ini perhatikan fala yujbir ahadahuma alaihi. Nah, jangan sampai memaksa salah satu di antara keduanya. Bi khilafil qada, berbeda dengan menghukumi. Harus ada yang dihukumi, harus ada yang denda misalkan. Fa inna lil qadi an yulzima al maqdiya alaihi fit. Maka sesungguhnya seorang qadi, qadi itu seorang hakim yang dia memutuskan perkara yang terjadi, maka dia boleh mengharuskan kepada orang yang harus mengeluarkan denda tadi bitangfid untuk melaksanakannya. Amma sulhu fahuwa jaizun bainal muslimin wa laysa ilzamiyan. Yang namanya damai itu hanya hukumnya boleh. Boleh diupayakan semaksimal mungkin, bukan harus. Karena untuk harus itu susah kadang. Paham ya? Intinya bagaimana caranya dia itu damai, ini perkara yang apa? Yang disyariatkan Nah barakallahu fikum tapi untuk maksa nggak bisa. Maksa harus damai itu nggak bisa. Hanya menyarankan, menganjurkan supaya damai. Karena di balik perdamaian ada apa? Kebaikan. Apa maksudnya ya? Nah, seperti itu. Ikhwan fiddin dan wasakumullah. Kita ambil satu lagi. Summa qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan wa tu'inur rajula fi ini juga bentuk sodako perhatikan baik-baik. 360 berapa tadi? 360 berapa tadi? Sendi. Ya, tafadhol. Nah, 360 sendi. Nah, itu kita semuanya berupaya bisa bersedekah. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat di antara bentuk sedekahnya wa tu'inur rajula bidabatihi. Menolong seseorang pada kendaraannya. Maksudnya bagaimana? nolong orang dinaikkan ke kendaraannya, diboncengkan intinya. tahu ya? Diboncengkan misalkan orang tua kasihan, sakit atau yang semisalnya kita boncengkan, kita tolong misalkan. Lah kalau ada orang jamaah tablik. Jamaah tablik dia mau kurut ya, jalan kaki dia. Assalamualaikum. Kita kita, kita boncengkan kita antar ke tujuannya. Boleh nggak kira-kira? Orang nih dia, jamaah tablik kan orang bukan? Orang kan orang kita tolong itu. Ini kan ada hadisnya nih, menolong orang dinaikkan ke kendaraannya. Ini jemaah tablik mau khuruj ini, masjidnya depan sana. Kita lewat, "Assalamualaikum, ayo, tafadhal." Atau <laughs> gimana kira-kira? Jangan ditolong. Karena menolong dalam perkara apa? Kemungkaran. Ritual mereka khuruj itu nggak ada dalilnya. Paham ya? Khuruj 40 hari, 3 hari atau semisalnya itu nggak ada dalilnya. Bahkan dalam kitab Fadailul A'mal yang mungkin antum pernah mendengar bahkan pernah melihatnya, itu hampir hadisnya di situ kebanyakan itu hadis-hadis yang dhaif bahkan ada yang palsu. Paham ya? Nah, hafadul amal yang mereka bacakan di masjid-masjid itu, nah barakallahu fiikum man kharaja eh, man kharaja 40 yawman fi sabilillah faka'annama kadza wa kadza Barang siapa yang khurus 40 hari di jalan Allah, maka seakan-akan dia mendapatkan ini dan ini. Itu semuanya hadis dhaif. Eh, barakallahu fiikum Kalau seandainya mau benar-benar keluar berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, ilmu terlebih dahulu. Ingat-ingat, al-Imam Al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahmatullahi alaih sudah memberikan arahan kepada kita semuanya sebenarnya. Kalau mau memahaminya, pertama ilmu, kedua baru beramal dulu, ketiga apa? dakwah. Ingat-ingat. Berilmu, amal, dakwah, sabar. Empat perkara ini urut. Paham ya? Ilmu, amal, dakwah, sabar. Kalau mereka langsung dakwah. Nah, kalau enggak percaya jangan dibuktikan, saksikan saja. Paham ya? Saksikan bagaimana gerak-gerik orang atau tabligh dikenal dengan jama'at jaulah, nah, disingkat dengan JT. Allah musta'an. Hati-hati barakallahu fikum. pakainya sama, mirip. Kadang berjenggot, pakai surban walaupun tinggi surbannya itu ya. Terkadang apa? Jubahnya isbal. Ini banyak yang kita pernah menyaksikan bahkan mungkin di antara kita pernah ada yang jadi gitu loh ya. Allah musta'an, tapi upayakan jangan nanti terulang lagi. Allah musta'an. Naam. Kita lihat di sini. Allah musta'an kita lihat sini barakallahu fikum yakni fi markubihi maksudnya menolong orang untuk apa dinaikkan di kendaraannya diboncengkan sawaan kana dabatan aw sayyaratan baik kendaraannya itu dabah apa itu dabah apa itu dabah apa eh? kendaraan tapi hewan antum misalkan naik kerbau Misalkan kemudian ada orang kafadal ya, akhi misalkan. Antum kan enggak masalah. Kalau posisinya ya seukuran itu intinya ya, atau misalkan antum naik kuda lah, kuda. Tukar misalkan antum kan enggak masalah. Nah, atau sayyaratan mobil. Karena zaman dahulu kan bisa dikatakan kendaraan kan hewan. Eh, kuda, keledai, onta atau yang semisalnya. Tu'inuhu idza kana azizan aw dha'ifan. Kita menolong dia kalau dia itu benar-benar orangnya lemah dan tidak mampu fatahminuhu au tarfa'uhu 'alaiha. Kamu membawa dia di atas tunggangan tersebut, maksudnya diboncengkan, au tarfa'uhu 'alaiha atau engkau mengangkat dia di atas tunggangan tersebut, au tarfa'u mata'ahu alladhi ma'ahu 'ala dabbah au 'ala sayyarah atau membawakan barangnya. Paham ya? Orangnya jalan, barangnya kita bawakan di kendaraan kita. Terkadang ini terjadi ya mungkin ya. Nah, biasanya di gunung-gunung itu banyak orang nyari apa rumput ya, keberatan misalkan dia duduk aja di situ nunggu siapa yang lewat misalkan kita tawari kalau kalau berkenan kita bawakan ya, rumputnya misalkan kita bawa rumputnya orang jalan kaki nggak masalah rumputnya sampai di rumahnya naik ke gunung itu contoh aja ya contoh walaupun bukan harus di gunung tapi maksudnya itu biasanya banyak orang yang membawa barang berat kemudian dia nggak mampu untuk membawanya paham ya Akhirnya dia nunggu tumpangan misalkan nah, kita datang. Nah, barakallahu fikum hukum asalnya seperti itu. Naam. Kita lihat di sini. Au tarfa'u mata'ahu alladhi ma'ahu 'ala ad-dabbah aw 'ala sayyarah tusa'iduhu 'ala hamlihi wa wad'ihi fi makanih. Engkau menolong dia untuk membawakan barangnya tadi dan meletakkannya di tempatnya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Tapi setelah ngantar barang tadi jangan uangnya mana, Pak? Nah, jangan. Ini antum nolong ikhlas karena Allah taala, bukan antum nolong kemudian apa? Nah, minta apa upah itu enggak. Paham ya? Maksudnya nolong benar-benar ikhlas gitu antum bawa barangnya sampai ke rumahnya. Benar-benar mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Jangan nanti antum malah minta upah kepada orangnya, jangan. Kita lihat di sini. Kadzalika idza taja ila inzali mata'ihi tusaiduhu. Seperti itu pula ketika apa? Perhatian baik-baik. Nah, ketika dia butuh untuk menurunkan barangnya, berat dia, menurunkan barangnya enggak mampu, tuh Saidu engkau menolongnya. Nah, kullu hadza shadaqatun minka alaihi. Ini semuanya adalah bentuk sedekah darimu. Nah, barakallahu fikum terhadap orang tersebut. Fa anta lam tu'tihi malan. Kamu enggak ngasih uang. Ya enggak? Kita enggak ngasih uang ke orang tadi, cuma nolong. Nolong. Nah, pertolongan ini dianggap sedekah gitu loh. Masya Allah lakinnaka a'taitahun i'anah tapi kamu sudah memberikan kepada dia i'anah bantuan pertolongan tadi wallahu jalla wa ala sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa ini dalil patokan dalam bertawun kerjasamalah kalian tolong menolonglah kalian dalam perbuatan kebaikan dan ketakwaan jangan dalil ini dipakai untuk tasawul minta-minta penggalangan dana proposal Paham ya? Mau ngadakan darurat besar-besaran nggak punya uang, akhirnya minta-minta jangan. Nyebutkan dalilnya ini, ta'awun ya akhi. Dibutuhkan uang sekian-sekian juta eh, untuk operasional katanya. Kalau seandainya dia mampu silakan tanpa harus minta-minta. Paham ya? Itu yang namanya apa? Ahlus sunnati wal jamaah. Tapi kalau nggak mampu bagaimana? Kalau nggak mampu nggak perlu membebankan diri. Apakah ada dalilnya harus bikin daurah? Nggak ada. Paham ya? Yang ada itu bagaimana kerjasama dalam perbuatan kebaikan dan ketakwaan. Minta-minta haram, kecuali yang dikecualikan dalam hadisnya siapa? Qabisah rawahu Muslim. Sudah kita lewati berkali-kali. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau minta-minta sekecil apapun dihindari barakallahu fikum. Jangan bermudah-mudahan minta-minta. Apalagi minta apa? Dana. Kalau seorang itu sudah terbiasa minta dana, baik terang-terangan ataupun dengan proposal, itu nanti tuman. Tahu tuman nggak? Ketagihan. Karena ketika minta pertama dikasih, nanti wah si fulan tuh musininya suka ngasih dia. Tuman minta lagi. Ya enggak? Jadi seakan-akan enggak punya rasa malu lagi. Nah, terus bagaimana Ustaz kalau kita mutarkan kotak itu, kotak kecil kita putarkan. Itu kan enggak minta-minta Ustaz. Kita katakan kalau seandainya benar benar enggak minta-minta kotak itu nggak usah dikasih lubang putarkan itu balok anu balok kotak tanpa lubang putarkan aja kira-kira mau nggak ya karena lubangnya itu menunjukkan minta-minta cuman sangat halus paham ya nah coba kalau diputarkan kotak atau gitu diputarkan semua silakan dol, eh nanti nggak dapat apa-apa lubang di situ menunjukkan bahwasannya orang itu minta-minta walaupun tidak abang anak minta jadi hati-hati jangan terkecoh dengan perbuatan mereka kita nggak minta kok kita cuma mutarkan aja kok. Ya udah kalau nggak minta, itu lubangnya tutup aja. Gak usah pakai lubang, kotak kotak gitu atau bulatan diputarkan gitu. Mau nggak dia? Nggak mau. Allah mustahil. Contoh saja para kalafikum, jangan terketah, jangan tertipu dengan apa? Dengan dakwanya para ahlu bidah wad dhalal hizmiyun yang mereka bermudah-mudahan untuk minta-minta. Allah mustahil. Jadi perlu diperhatikan baik-baik. Ta'awun itu boleh, tapi ini lihat ini pada perkara kebaikan dan ketakwaan bukan ketika mau minta-minta disebutkan dalilnya dalilnya kapan saja kita sebutkan nah terus bagaimana kita untuk takwa kalau nggak diminta Ustaz inisiatif terketuk sendiri gitu loh caranya melihat dalil langsung tersentuh gitu caranya nggak perlu diminta-minta terlebih dahulu kenapa sekarang antum perhatikan baik-baik orang memberi suatu pemberian dengan diminta dengan inisiatif diri sendiri kira-kira lebih ikhlas mana kira-kira lebih ikhlas mana? Diminta dulu atau ngasih karena inisiatif? Ngasih karena inisiatif. Karena kalau diminta itu berarti biasanya dia itu kalau nggak diminta nggak ngasih gitu loh. Maksudnya ya. Nah, itulah yang dikhawatirkan mengikis keikhlasannya. Allah musta'an. Itu perlu diperhatikan baik-baik. Wa yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana abdu fi 'auni akhihi. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong siapa? saudaranya. Mohon salah ya. Na'am barakallahu fikum seperti itu. Fa idza wajadta dha'ifan aw muhtajan yuridu amran minal umur fa innaka tu'inuhu 'alaihi 'ala ma fihi maslahatun wa khairun lah. Maka apabila engkau menjumpai orang kok lemah, eh, kemudian butuh bantuan, ingin suatu bantuan maka engkau menolongnya. Menolongnya karena di dalamnya itu ada manfaat dan ada kebaikan untuknya. Nasallahu alaihi wasallam al-afiyah fid dunya wal akhirah. Walhamdulillahirabbil alamin.